بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas tentang sejarah penyelewengan atau penyimpangan dalam kehidupan manusia dan pengertian syirik. Ini adalah permasalahan yang sangat penting dan harus diketahui oleh setiap muslim. Sebagaimana yang lalu telah disebutkan tentang hikmah daripada penciptaan manusia. Untuk apa Allah menciptakan manusia? Maka jawabannya adalah di surat Az-Zariyat ayat nomor 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ dan tiadalah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Illa liya'buduni. Tidak sedikit dari kalangan salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in yang menafsirkan illa liya'budun ay illa liwahidun supaya mereka bertauhid mengisahkan aku Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin adalah agar supaya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Jiwa manusia, hati nurani manusia, secara fitrah, dia akan kenal Allah dan dia akan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa manusia, semua manusia yang masih asli, yang masih fitrah, yang masih bersih itu akan kenal Allah dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala serta tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Itulah hati nurani yang bersih, yang sesuai dengan fitrah yang masih murni. Akan tetapi yang membuatnya rusak, yang, yang membuatnya menyimpang dari fitrah, menyeleweng dari fitrah, yang membuatnya jauh daripada kebenaran adalah karena tipu daya lingkungannya, baik dari kalangan setan manusia ataupun setan jin sehingga membuatnya keluar dari fitrah. Dia menyimpang dari fitrah. Dia tidak lagi mengisahkan Allah, tapi justru cenderung untuk uh, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid mengisahkan Allah itu sudah ada semenjak fitrah dahulu kala. Ketika kita masih bersih dan murni, belum tercampur apapun. Sedangkan kesyirikan itu sesuatu yang datang belakangan. Sesuatu yang datang belakangan yang merupakan pengaruh lingkungan, yaitu pengaruh dari kalangan setan manusia dan jin. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat nomor 30. Surat Ar-Rum ayat nomor 30. Qala ta'ala فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله maka hendaklah kamu hadapkan wajahmu secara lurus tegak kepada agama Allah agama yang hanif agama tauhid yang lurus itulah fitrah yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah seperti itu yang lurus, yang tauhid, yang murni. Tidak ada yang sanggup untuk merubah ciptaan Allah. Artinya, manusia pada aslinya, pada asalnya, dia sesuai dengan fitrah. Dia lurus, dia bertauhid, dia mengisahkan Allah dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada asalnya dan aslinya. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam riwayat As-Sahihain Bukhari Muslim rahimahumallahu taala wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawitanihi aw yunassiranihi aw setiap bayi yang lahir dia dilahirkan di atas fitrah yang bersih, yang murni, yang lurus. Maka bapak ibunya lah yang menjadikannya keluar dari fitrah yang lurus itu. Bapak ibunya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi seseorang ketika lahir itu dalam keadaan lurus, fitrah, murni, tauhid, bersih, tidak syirik, mengisahkan Allah, yang membuatnya keluar dari fitrah adalah lingkungannya, terutama adalah kedua orang tuanya yang memberikan pengaruh kepadanya. Pada asalnya semua manusia bertauhid. Demikian pula agama Islam yang lurus ini sudah ada semenjak dahulu kala. Mulai zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan keturunan-keturunan Nabi Adam selama beberapa generasi. Mereka di atas agama Islam yang bersih, yang murni, yang lurus, yang tauhid dan tidak syirik. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 213. Kanan nasu ummatan wahidah. فبعث nabiyyina mubashirina wa mundirin. Pada mulanya manusia itu adalah umat yang satu Artinya mereka lurus, tidak menyimpang. Mereka bertauhid dan mereka jauh dari kesyirikan. Lalu karena adanya penyimpangan, maka Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Jadi mula-mula zaman Nabi Adam itu sudah lurus tidak ada penyimpangan, tidak ada penyelewengan. Setelah beberapa generasi berlalu, terjadilah penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan, maka Allah mengutus para rasul, para nabi untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Karena itu, sebagaimana di dalam surat Yunus ayat nomor 19, di situ ayatnya berbunyi kanan wa ma kanan nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Dan tiadalah manusia itu melainkan umat yang satu. Lalu mereka berselisih. Nah, ketika mereka berselisih sudah menyimpang dari persatuan, menyimpang dari tauhid, mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan, maka Allah mengirimkan para nabi dan para rasul untuk memberikan peringatan dan kabar gembira. Dan awal mula terjadinya kesyirikan atau penyelewengan dari akidah yang lurus itu pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah rasul yang pertama kali dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi yang sebelumnya belum pernah terjadi dan mulai terjadinya pada masa beliau. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 163, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Sesungguhnya kami memberi wahyu kepadamu, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami memberi wahyu kepada Nuh dan kepada para nabi yang setelahnya. Jadi sebelum Nabi Nuh umat itu masih lurus. Sehingga Nabi Adam itu uh, tidak membawa risalah yang baru karena manusia pada aslinya sudah baik. Ketika sudah menyeleweng, barulah Allah mengirim Nabi Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya sampai Nabi Muhammad saw Dan penyelewengan kaum Nabi Nuh ini berbentuk menyekutukan Allah, syirik, mengkultuskan orang-orang soleh. Yang insya Allah nanti akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau kita membaca surat Nuh, ayat nomor ke-23, tentang kaumnya Nabi Nuh. Mereka mengatakan kaum Nabi Nuh itu, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا mereka mengatakan jangan kamu tinggalkan tuhan-tuhanmu jangan kamu tinggalkan Wad Suwa Yahud Ya'uq dan Nasr siapakah mereka itu di situ disebutkan beberapa nama ada Wad ada Suwa ada Yahud ada Ya'uq dan ada Nasr kalau kita membaca di tafsir dan juga dalam riwayat-riwayat sahih disebutkan itu adalah asma'u rijalin salihin, nama-nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Yang kemudian orang saleh itu meninggal dunia. Lalu para pengikut orang soleh itu membuat gambar-gambarnya dan patung-patungnya sebagai kenang-kenangan mengenang orang-orang soleh itu. Mula-mula tidak disembah sampai apa generasi ganti generasi. Kemudian disembahlah patung-patung atau gambar-gambar itu. Dan juga setelah meninggalnya orang-orang soleh itu, mereka suka datang ke kuburan orang-orang soleh itu. Berdiam diri di sana dan meminta-minta kepadanya. Akhirnya terjadilah menyekutukan Allah. Dan ini pertama kali pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian sampai akhirnya diutuslah uh, para nabi karena adanya perbedaan pertentangan dari agama yang lurus yang sebelumnya. Demikian pula kalau kita melihat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam <clears throat> mula-mula masyarakat itu beribadah kepada Allah dengan agama Nabi Ibrahim millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim yang lurus. Lalu datanglah seorang yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dia datang ke negara Arab sana. Dia datang ke negeri Hijaz, ke Mekah dan ke Madinah. Membawa patung-patung. Akhirnya masyarakat yang mula-mula mengikuti agama yang lurus, millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, mereka akhirnya menyekutukan Allah dikarenakan kesyirikan yang dipelopori oleh Amr bin Luhai al-Khuzai ini. Sehingga terjadilah penyembahan kepada berhala dan pengkultusan-pengkultusan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebarlah kesyirikan di tanah suci dan sekitarnya Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam khatamun nabiyyin penutup para nabi dan para rasul Beliau berdakwah mengajak manusia kepada tauhid yang murni kepada tauhid yang lurus mengajak manusia kepada millah Ibrahim kepada agama Nabi Ibrahim yang lurus itu Nabi Muhammad menghancurkan berhala-berhala dan akhirnya Allah menyempurnakan agama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu di kalangan para sahabat ridwanullahi taala limajma'in. Tauhid berkibar pada saat itu Demikian pula pada tiga generasi pertama umat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nas qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya dan kemudian yang setelahnya lagi. Para sahabat adalah orang-orang yang terbaik. Kemudian terjadilah penyelewengan-penyelewengan pada masa sahabat masih baik. Masa tabi'un setelah sahabat baik. Masa tabi'ut tabi'in yang setelahnya lagi masih baik. Setelah itu terjadilah penyelewengan-penyelewengan. Kenapa terjadi penyelewengan-penyelewengan? Karena Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia. Sehingga di sana tercampur dengan adat istiadat. Dengan agama-agama lain. Dengan animisme, dinamisme, tercampur dengan filsafat, tercampur dengan ajaran kaum paganisme dan yang lain-lainnya. Sehingga Islam yang murni, tauhid yang lurus, yang bersih, yang jernih menjadi terkotori. Terjadilah penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah kesyirikan-kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya yang insya Allah nanti akan kita bicarakan. Eh, mudah-mudahan secara terperinci. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, kapanpun dan dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridho, dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyertai Anda. Itulah tentang sejarah penyimpangan, sejarah penyimpangan dalam kehidupan manusia. Terus apa itu syirik? Yang dimaksud dengan syirik adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah. Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau disekutukan. Terutama dalam hal-hal yang merupakan keistimewaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal takut, dalam hal berharap, dalam hal cinta, dalam hal hukum, dalam hal ketaatan, dan dalam hal-hal yang lainnya Allah tidak mau diduakan. Benar-benar esa tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Syirik adalah merupakan dosa yang sangat besar dan dosa yang paling besar. Kenapa? Karena ketika seseorang itu menyekutukan Allah, berarti dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Dia telah menyamakan makhluk dengan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluk. Itu ketika orang melakukan kesyirikan. Dan Allah tidak mau diserupakan seperti itu. Karena itu syirik adalah kedoliman yang paling dolim. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Luqman ayat nomor 13. Inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedoliman yang paling besar. Dolim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Demikian pula orang yang menyekutukan Allah berarti dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu yang pertama. Kenapa? Kesyirikan adalah merupakan dosa yang paling besar. Karena menyamakan makhluk dengan khalik. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa orang yang syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia tidak taubat daripadanya. Jadi syirik itu harus taubat kepada Allah. Kalau nggak taubat nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat 48. Inna la yaghfiru ayyushraka bihi وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila disekutukan dan Allah mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Maksudnya di sini adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dia harus taubat sebelum mati. Kalau dia sampai mati belum taubat, maka tidak akan diampuni oleh Allah dosa syirik itu. Kalau syiriknya syirik akbar, syirik yang besar, dan nanti akan kita bicarakan apa itu syirik besar, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Kalau syiriknya syirik aswar, syirik kecil, apa itu syirik kecil, nanti akan kita bicarakan pada saatnya, maka dia dihukum oleh Allah sesuai dengan kesyirikan itu, tapi dia tidak kekal di neraka. Jadi syirik ini harus taubat dulu sebelum mati. Kalau tidak taubat, mati dalam keadaan syirik, tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa-dosa yang lain selain syirik, seandainya orang meninggal dunia, eh, mati sebelum taubat, maka dia berada dalam kehendak Allah. Allah mengampuni terserah Allah, Allah menghukum dia terserah Allah, dihukum sekedar dosanya saja, sekedar keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik adalah dosa yang paling besar karena Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa Allah mengharamkan syurga atas orang musyrik. Dan bahwasanya orang musyrik itu kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Syurga haram bagi orang yang menyekutukan Allah dan dia kekal di neraka selama-lamanya. Sebagaimana firmannya di dalam surat Al-Ma'idah ayat nomor 72. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang syirik menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan atasnya syurga dan tempatnya adalah di neraka dan tiadalah bagi orang-orang dolim itu daripada penolong. Subhanallah. Syirik haram masuk surga dan tempatnya neraka dan tidak ada yang nolong dia. Demikian pula orang yang melakukan kesyirikan maka amalnya hapus, amalnya hapus semuanya sia-sia. Percuma sholat, percuma puasa, percuma ibadah, percuma sodako, percuma zakat, percuma umroh, percuma haji, percuma, percuma, dan percuma. Kalau melakukan kesyirikan, amalnya hapus semuanya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun.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 Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat nomor 5. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wa waq'udu lahum kulla marsad. Maka bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kami dapat kamu dapatkan mereka. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam riwayat Bukhari Muslim. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah فإذا قالوها عصموا minni dima'ahum wa amwalahum illa Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah dan melakukan segala konsekuensi la ilaha illallah. Kalau mereka sudah melakukan itu, maka terjaga dariku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya hak-hak Islam. Ini dalam aturan-aturan yang perlu diperinci lagi tentang orang musyrik itu halal darahnya dan hartanya. Bukan seenaknya kita bunuh orang, ada aturan-aturannya. Artinya di sini menunjukkan betapa besar dosa kesyirikan itu. Demikian pula syirik adalah merupakan dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar itu adalah syirik. Sebagaimana di dalam riwayat Bukhari Muslim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah kamu saya beritahu dosa besar yang paling besar? Kulna, bala ya Rasulullah. Kami para sahabat menjawab, "Ya ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah." Apa itu ya Rasulullah? Ala al-isyraku billah wa 'uququl walidain. Yaitu syirik menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Syirik dulu nomor satu. Dosa besar yang paling besar. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun Anda berada. Semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda. Kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jadi tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini semuanya adalah kita mengenal Allah. Mengenal Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya. Dan kita beribadah kepada Allah yang Maha Esa tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dan agar supaya ditegakkan keadilan. Ditegakkan keadilan. Jadi inti daripada Allah menciptakan kita adalah at tawheed wal-adl. Menegakkan tauhid dan keadilan. sebagaimana hal ini dikatakan oleh para ulama yaitu akhbara subhanahu wa ta'ala annal qasda bil khalqi wal amri an yu'rafa bi asma'ihi wa sifatihi wa yu'bad wahdahu la yushraku bihi wa an yaquma an-nasu bil qist wa huwa al-'adl alladhi qamat bihi as-samawati wal ardh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada kita bahwa tujuan diciptakan dan tujuan adanya perintah-perintah larangan, tujuan agama adalah supaya manusia kenal Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, lalu kemudian mereka beribadah kepada Allah yang Maha Esa dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dan agar supaya ditegakkan keadilan di antara manusia ditegakkan keadilan di antara manusia yang mana Allah menciptakan langit dan bumi adalah untuk itu semuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat nomor 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan mizan timbangan supaya uh, supaya ditegakkan keadilan di antara manusia. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk at-tauhid wal adl. Menegakkan tauhid dan menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Dan keadilan yang paling adil adalah tauhid. Karena kebalikan dari keadilan adalah kedoliman. Dan syirik adalah kedoliman. Bahkan syirik adalah merupakan kedoliman yang paling dolim. Allah berfirman di dalam surat Luqman tadi ayat 13. Inna syirka ladulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedoliman yang paling besar. Jadi syirik adalah kedoliman yang paling dolim. Sementara tauhid adalah keadilan yang paling adil. Fasyirku adlamud dhulm wattauhidu a'dalul adl. Jadi intinya adalah menegakkan keadilan, artinya bertauhid dan juga keadilan di antara sesama manusia. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia, kemudian juga kesyirikan, kalau orang menyekutukan Allah berarti dia mencacat Allah, berarti dia melecehkan Allah, berarti dia menghina Allah. Allah yang Maha Suci, yang telah mensucikan semuanya, telah mensucikan dirinya dari semua itu. Allah Maha Suci daripada mempunyai sekutu dalam segala hal. Jadi orang yang menyekutukan Allah berarti dia telah mencacat Allah, meremehkan Allah, menghinakan Allah dan dia telah terjerumus dalam sesuatu yang mendatangkan murka Allah, mendatangkan marah Allah dan dia jelas-jelas menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah para pendengar setia Radio Dakwah Islamia yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Jadi kajian kita sore hari ini adalah tentang sejarah penyimpangan dalam kehidupan manusia dan pengertian syirik. Insya Allah berikutnya akan dibahas juga tentang macam-macam syirik dan hal-hal yang penting yang harus kita mengetahuinya. Ini adalah bekal kita untuk ketemu Allah nanti. Kalau kita tidak kenal semua ini, maka nanti Allah akan tanya kepada kita. Kamu diberi telinga, kenapa tidak mau mendengar? Kamu diberi mata, kenapa tidak mau melihat? Kamu diberi akal, kenapa tidak mau berpikir? Kamu diberi hati, kenapa tidak mau merenung? Ya, mudah-mudahan Allah membuka Eh, pintu hati kita, telinga kita, mata kita dan akal pikiran kita sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar mengesakannya dan menegakkan keadilan. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik mitra pendengar baru Dawa Islam yang rahim Berjaya kita nikmati bersama materi yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Hadromi dan tentunya sangat menarik kajian kita di kesempatan sore hari ini Dan kali ini kami buka di sesi pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center dengan nomor telepon eh, nomor, nomor SMS langsung kami di 081334183554 Dan kami berharap pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang kami bahas di kesempatan sore hari ini ya. Ya, Dan pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dirahmati Allah Ketika membaca doa kunut Apa harus mengangkat kedua tangan Saya tidak kunut Lalu sholat di masjid yang membaca kunut subuh Apakah saya ikut mengamini e, uh, atau diam Dan apa juga ikut mengangkat tangan Kalau tidak khawatir jamaah salah paham Dari Setiawan di Pulau Ijen Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alih Amin atas doa-doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Terlimpahkan kepada anda dan kepada kita semuanya Seandainya kita sholat di masjid yang imamnya kunut Baik kunut subuh ataupun kunut witir Maka makmum harus kunut Walaupun dia beda pendapat dengan imam, dia harus kunut. Ini adalah nasihat para ulama Rabbaniyun. Kita milih mengikuti ulama Rabbaniyun atau milih mengikuti hawa nafsu. Ulama Rabbaniyun, di antaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, rahmatullahi alaih. Padahal beliau berpendapat kunut subuh itu tidak ada. Sementara guru beliau Imam Syafi'i berpendapat kunut subuh itu ada. Tapi apa kata Imam Ahmad? Beliau menfatwakan, "Idza sallaita khalfa rajulin yaqnut fatabi'hu wa ammin 'ala tu'aih." Kalau kamu sholat di belakang imam yang kunut, maka kamu ikuti, kamu amini. Kamu ikuti, kamu amini. Yang dimaksud mengikuti dan mengamini yang angkat tangan. Karena kalau kita tidak angkat tangan sama saja, orang menyangka kita tidak kunut. Karena tujuannya di sini supaya orang tahu kita ikut kunut sehingga terjadilah persatuan dan tidak ada lagi uh, perbedaan. Ini nasihat ulama urbaniyun. Jadi yang benar kalau orang pendapatnya apapun, madhabnya apa saja, mengikut kelompok mana saja, kalau dia sholat di belakang imam yang kunut, baik kunut subuh atau kunut witir, maka dia mengikut kunut, diangkat tangannya dan mengucapkan amin nasihat para ulama rabbaniyun di antaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih dan juga oleh Syekhuna Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau ditanya beliau menjawab sesuai dengan yang difatwakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih Idza sallaita khalfa rajulin yaqnut fatabi'hu wa ammin ala du'aihi kalau kamu sholat di belakang imam yang kunut, ikuti dia. Kamu amini doanya. Ngangkat tangan. Karena kalau nggak ngangkat tangan sama saja. Masyarakat menyangka kita tidak mengikut kunut. Terjadi kesalahpahaman. Silahkan milih ulama Rabbaniyun atau milih yang lainnya. Orang yang berakal akan milih ulama Rabbaniyun. Bentar ya. Ya, ya, Fadol, silakan. Dan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, bagaimana menjawab salamnya orang Islam yang sirik akbar dan bolehkah memberi salam pada mereka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi bagaimana kalau ada orang syirik akbar? Ya, begini ya. Selama seseorang itu masih dihukumi sebagai orang Islam, maka dia masih berhak kita memperlakukannya sebagai orang Islam. Antara orang yang melakukan kesyirikan dengan kita menfonis musyrik itu berbeda. Tidak mudah. Jadi antara orang melakukan perbuatan kekafiran dengan menfonis kafir itu berbeda. Jadi kalau orang secara dohir dia mengamalkan Islam, ya tidak apa-apa diberi salam. Kalau dia melakukan kesyirikan, ya perlu diberitahu, perlu dinasehati, perlu diberi masukan seperti itu. Yang jelas selama dia masih dihukumi sebagai orang Islam, maka kita tetap memberikan salam kepadanya. Kecuali dalam hal-hal tertentu dengan tujuan mungkin uh, memberikan pelajaran atau semisalnya. Dan yang perlu saya tegaskan di sini, hati-hati ketika kita mengkafirkan orang atau memusyrikkan orang. Karena berbeda antara perbuatan kekafiran, perbuatan kesyirikan dengan menfonis orang fulan kafir, fulan musyrik. Itu berbeda. Kalau perbuatannya itu sesuatu yang jelas dan tampak. Ini perbuatan kekafiran, ini perbuatan kesyirikan. Jelas tampak. Seperti matahari di siang bolong. Tapi ketika kita menjatuhkan vonis fulan kafir, fulan musyrik, itu tidak gampang. Apalagi anak-anak muda yang baru belajar, jangan gampang-gampang. Tanyakan kepada ulama, tanyakan kepada ulama yang telah putih jenggotnya dalam menuntut ilmu, yang mereka ilmunya benar-benar sudah meresap, menancap, mendalam. Jadi jangan gampang-gampang menfonis orang kafir. Berbeda antara perbuatan kekafiran dan kesyirikan dengan menfonis orang fulan kafir dan fulan musyrik. Semoga jelas dan semoga dipahami. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz dan RDI yang dirah dirahmati dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ustaz, apakah orang yang syirik uh, berarti dia telah keluar dari Islam? Jazakumullah khair. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. fika barakallah. Semoga Allah memberkati Anda. Orang yang melakukan kesyirikan, apakah berarti keluar dari Islam? Ya dilihat dulu, syiriknya syirik apa. Kalau syirik akbar memang dapat menyebabkan dia keluar dari Islam. Tapi tidak serta-merta kita mengeluarkannya dari Islam. Tidak serta-merta seperti itu. Ya. Karena karena ada pembatal-pembatal keislaman yang lalu juga sudah pernah kita bahas dan insya Allah kapan-kapan kita bahas lagi. Pembatal-pembatal keislaman. Yaitu perbuatan-perbuatan yang kalau dilakukan oleh orang Islam menyebabkan Islamnya batal. Menyebabkan Islamnya batal. Tapi saya tegaskan lagi sama dengan tadi ya, perbuatan-perbuatan itu tidak serta-merta. Kita menuduh orang pelakunya sebagai orang kafir atau orang musyrik. Jangan gampang-gampang lakukan itu. Tanyakan kepada para ulama yang ngerti, yang faham, yang tidak sembrono, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Ya, fadol. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan ulama yang justru mengajari sirik misalnya dengan e, meramal masa depan seorang? Saya kecewa dengan ulama yang demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nanti akan kita bahas pada saatnya tentang eh, perincian-perincian uh, perincian -perincian kesyirikan di antaranya ya percaya kepada tukang ramal. Kalau ada orang suka meramal-meramal seperti itu, ya dia meramal-meramal masa depan seseorang seakan-akan dia tahu yang gaib, maka dia adalah satu bagian di antara bagian tauhid dia adalah merupakan satu bagian di antara bagian-bagian tauhid. Alladhi yadda'i ilmal ghaib. Orang yang mengaku dia mengetahui ilmu gaib. Dia tahu yang gaib. Jadi tidak ada. Kalau ada ulama yang begitu, berarti dia ulama gadungan, bukan ulama yang sebenarnya. Ulama bukan membodohi umat. Ulama bukan ngakali umat. Ulama bukan bukan meramal-ramal nasib seperti itu. Ulama menjelaskan kepada umat tauhid yang lurus, mengajak umat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak umat untuk mencari akhirat, supaya zuhud kepada dunia, supaya ingat mati, mencari bekal untuk perjalanan panjang. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin rabbaniyyin al-mukhlisin. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, yang saya cintai karena Allah, nenek saya ketika sakit datang ke orang pintar. Sama orang pintar disuruh ke dokter tertentu. Apakah itu syirik? Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Sudah tidak usah datang ke orang pintar, datang aja ke dokter langsung. Ya, orang pintar itu sebenarnya kalau menurut agama dia bukan orang pintar, dia adalah orang bodoh karena dia telah melakukan kesyirikan. Tidak ada tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja kalau sakit ke dokter tidak apa-apa, periksa ke dokter itu dianjurkan. Secara medis di samping juga uh, berobat dengan ruqyah syariah dengan ayat-ayat Quran. Karena kalau orang tahu gaib, dia adalah tauhid. Dan kita tanya sesuatu yang gaib kita tanya saja kepada tukang ramal. Tidak diterima sholat kita 40 hari. Kalau kita percaya, kita kufur kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya Sebentar ya, ini SMS yang masuk banyak Tapi kayaknya ini SMS-nya ada gangguan sehingga kurang bisa connect. Kita cari satu-satu dulu. Ya, Fadal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, bagaimana cara mendoakan orang tua kita yang uh, terjebak dalam bid'ah dan syirik? Jazakumullah khairan katsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang dia terjebak dalam penyimpangan dan penyelewengan maka didakwai, didakwai, diberitahu, dinasehati dengan cara yang baik, dengan akhlak, dengan arif, bijaksana, dengan sopan. Atau kita meminta tolong kepada orang lain untuk nasihati, di samping juga kita doakan. Tugas kita adalah menyampaikan, menyampaikan, dan menyampaikan serta berdoa. Yang merubah itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala karena kita tidak akan pernah mampu merubah orang lain. Kita hanya mampu memberikan hidayah itu al-irsyad wal bayan wad dalalah. Hidayah berupa keterangan, penjelasan, penjabar luasan. Sementara yang merubah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang merubah itu Allah. Hidayah itu taufik itu di tangan Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik yang roba itu adalah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu kehendaki. Kepada orang yang kamu cintai. Tapi justru Allah lah yang memberikan hidayah, taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi seperti itu. Fadol, silakan. Assalamualaikum Ustaz yang dicintai umat. Uh, sholat witir tiga. <coughs> iya iya. Terus? Sholat witirnya tiga kali tapi dipecah jadi dua rakaat. Salam dan satu rakaat salam. Nah itu yang benar yang mana? Tiga sekaligus atau dipecah kayak tadi? Sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah mencintai kita semuanya. Mengenai salat witir itu boleh. Tiga rakaat langsung, boleh dua satu. Itu semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dua rakaat langsung itu ada. Dan juga uh, tiga langsung ada, dua satu ada. Fadal silakan. Assalamualaikum Ustaz Abdullah Suara al yang dimuliakan Allah Semoga sehat-sehat selalu Ustaz bagaimana memberikan keyakinan jamaah Supaya uh, ke Allah saja tidak ke Gunung Kawi setiap Kamis Dari Bapak Lestari di Sari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Bapak Lestari Pendengar setia Radio Dakwah Islamia, semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Yang penting adalah kita menjelaskan kepada mereka, jelaskan ini loh ayat Allah, ini loh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini loh ucapannya sahabat, jelaskan. Kemudian juga eh, jangan putus asa dalam berdakwah. Yang penting adalah upaya maksimal kita. Hasil itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya manusia tidak pergi ke Gunung Kawi atau ke gunung-gunung lainnya, Gunung Kelut atau juga yang lainnya. Yang jelas kesirikan-kesirikan. Jadi yang penting adalah usaha maksimal kita. Dan Allah tidak meminta kepada kita hasil. Allah tidak minta hasil. Yang diminta oleh Allah adalah kamu berusaha maksimal. Usaha maksimal. Semua sarana, semua cara kamu tempuh. Hasilnya itu urusan Allah. Karena kalau kita urusannya hasil, saat ini pun Allah menjadikan manusia beriman semuanya bisa. Bisa. Walau syaa Allah la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menjadikan semuanya sekarang masuk Islam semua bisa. Bisa, mudah. Allah itu kun fayakun, gitu saja. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Islam semuanya bisa. Tapi memang inilah kehidupan dunia, ada orang kafir, ada orang Islam. Al-haq wal batil. Sira'un bainal haqqi wal batil qa'imun ila yaumil qiyamah. Pertentangan antara hak dan batil itu selalu tegak sampai kiamat. Jadi tugas kita adalah menyampaikan, memperbaiki soal orang-orang mau mau baik, mau diperbaiki atau tidak. Itu adalah urusannya Allah. Yang penting kita jangan putus asa. Dakwah, dakwah, dakwah dan dakwah seluruh caranya yang baik-baik ditempuh semuanya. Al-ajru yaqa'u bi mujarradi da'wah wa la yatawaqqafu 'ala istijabah Pahala telah didapatkan dengan sekedar dakwah dan tidak tergantung oleh diterimanya dakwah. Karena itu hari kiamat nanti, masing-masing orang datang membawa umatnya, masing-masing nabi membawa umatnya. Nabi datang bawa umatnya. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat, wa wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad." Aku melihat ada nabi yang dia datang membawa umat kurang dari sepuluh. Nabi umatnya kurang dari sepuluh. Dan aku lihat lagi ada nabi yang datang umatnya cuma dua. Ada lagi nabi yang datang umatnya cuma satu. Ada lagi nabi yang datang tidak punya umat. Nabi datang sendirian. Apakah nabi itu gagal? Kala, Sekali-kali tidak. Dia tidak gagal. Dia sukses. Karena dia telah menyampaikan. Dia sudah berusaha maksimal. Siang, pagi, malam, sore berdakwah. Semuanya telah diupayakan. Hasil itu urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga motivasi. Kalau kita sudah berdakwah, lalu tidak ada yang mengikuti, Enggak ada masalah, Enggak ada masalah. Yang penting adalah kita dakwah itu hasil urusannya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah pada zaman Nabi Adam uh, tidak ada penyelewengan. Lalu kasus kabil dan Habil termasuk apa Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Zaman Nabi Adam tidak ada penyelewengan akidah. Akidah tidak ada. Kalau kasus kasusnya Qabil dan Habil itu adalah kasus uh, upaya uh, kasusnya manusia, iri dengki, sifat-sifat jahat. Tapi kalau akidah, akidah tetap Qabil Habil itu akidah tauhid kepada Allah, tidak syirik seperti itu. Yang dimaksud sejarah penyelewengan uh, dalam kehidupan manusia adalah penyelewengan dari tauhid, dari akidah, dari keyakinan yang lurus. Allah menciptakan semuanya untuk beribadah dan tauhid dan mula-mula penyelewengan pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Kasusnya Qabil Habil itu adalah kasus manusia, sama dengan kasusnya Nabi Adam. Nabi Adam dengan ibunda Hawa Ketika itu kan dilarang makan salah satu jenis pohon di syurga lalu dimakan itu juga pelanggaran. Tapi tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan pelanggaran akidah. Itu pelanggaran manusia. Manusia berbuat dosa dan salah. Ya, tapi bukan pelanggaran akidah, bukan pelanggaran prinsip-prinsip uh, seperti itu. Walaupun itu dosa ya, membunuh orang itu adalah dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz apakah boleh sholat taraweh berjamaah Tapi jamaahnya mendengarkan lewat radio Seperti ibu yang eh, nggak e, bisa ke masjid Karena harus menjaga anaknya yang masih kecil Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tentu saja ini tidak diperbolehkan ya Jadi sholat berjamaah tapi lewat radio ya di radio digital di rumah lalu dia jamaah tidak boleh sama TV juga nggak boleh walaupun kelihatan Misalnya kita lihat sholat terawih di Masjidil Haram, lalu kita jadi makmumnya. Itu nggak boleh ya, tidak boleh. Karena sholat jamaah itu harus di satu lokasi. ya Di satu tempat ya, di masjid, sama-sama di masjidnya. Atau kalau tidak cukup ya di luar masjid tidak apa-apa, tapi softnya nyambung, begitu. Jadi kalau melalui radio atau televisi, itu tidak diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala apa termasuk syirik kalau uh, eh, obsensinya dunia dan menghalalkan segala cara. Subhanallah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Anda dan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Jadi memang kalau kita sudah bicara syirik, ya apalagi syirik dalam hal niat, dalam hal niat, maka itu adalah lautan tidak bertepi lautan tidak bertepi. Para ulama mengatakan itu adalah bahrun la sahila Wa amma syirku fil iradat wan niyat fadzalikal bahru alladhi la sahila wa qala man yanju minhu. Adapun syirik dalam hal keinginan, obsesi, dalam hal niat, tujuan itu adalah lautan yang tidak bertepi dan sedikit orang yang selamat daripadanya. Iya, itu syirik. Jadi seperti itu ya. Tujuannya dunia. Dia telah menyekutukan Allah dengan dunia. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdud dirham. Celakalah hambanya dinar. Celakalah hambanya dirham. Ya, hamba dunia. Kalau dapat dunia senang. Kalau enggak dapat marah. Seperti itu. Apalagi sampai menghalalkan segala cara. Dan subhanallah. Orang yang melakukan dosa. Artinya dia ngikuti nafsu. Itu dia telah melakukan kesyirikan juga. Allah akan berfirman di dalam Al-Quran, Afara'aita hawa. Apa kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dan orang maksiat berarti mengikuti hawa nafsu. Karena itu segala jenis kemaksiatan itu ada unsur kesyirikan di dalamnya. Kenapa? Karena dia telah e, menuhankan hawa nafsunya. Subhanallah. Ini bicara masalah tauhid dan syirik ini adalah lautan tidak bertepi. Maka dari itu tauhid yang murni adalah Allah, Allah, Allah. Kita buang yang selain Allah dari hati kita. Tidak ada selain Allah. Yang ada hanya Allah, Allah dan Allah. Dan semoga nanti ada kesempatan untuk berbicara lebih panjang lagi tentang semua itu. Fadol. Assalamualaikum Ustaz. Ayah Ana lanjut usia dan dia tidak pernah sholat. Apa yang harus Ana lakukan? Dosakah Ana jika tidak mengajaknya sholat? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah anda. Anda sholat walaupun bapak anda tidak sholat. Dan sekarang adalah kewajiban anda mendakwai bapak anda. Ayah anda didakwai, apalagi lanjut usia. Supaya didakwai, supaya sholat. Dengan harapan kalau mati nanti matinya husnul khotimah. Anda dakwai, didakwai, didoakan, dakwah, didoakan. Soal nanti bapak mau atau tidak mau. Itu urusannya Allah. Yang penting anda selalu mengajaknya dengan cara-cara yang terbaik. Dengan arif, dengan bijak, dengan akhlakul karimah. Diajak, diajak, dan diajak. Kalau mau, Alhamdulillah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Kalau tidak mau, yang penting anda telah melaksanakan kewajiban anda. Yaitu berdakwah. Seperti itu. Karena orang tidak sholat itu, subhanallah. Orang tidak sholat itu adalah dia kafir. Terlalu banyak dalil-dalil yang menyatakan orang tidak sholat itu kafir. Al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Orang nggak sholat dia kafir. Banyak dalilnya tentang hal itu. Bersyukurlah kepada Allah atas hidayah yang diberikan kepada anda dan istiqomalah. Lalu dakwailah ayah anda. Dakwai terus. Mudah-mudahan ayah anda mau mengikuti jalan yang lurus. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz. Saya merasa bingung Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Kakak saya sangat susah jika diajak dan disuruh melaksanakan sholat. Saya di uh, saya jadi sering merasa sumpek jika di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban atas pertanyaan ini hampir mirip dengan yang sebelumnya. Yang penting adalah Anda berdakwah, berdakwah dan berdakwah, berdoa, berdoa dan berdoa. Kemudian hasilnya serahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting usaha terus, jangan putus asa. Dakwah itu bukan seperti membalik tangan, pagi dakwah sore selesai, sore dakwah pagi selesai. Dakwah itu jangka panjang. Nabi Nuh alaihi salam beliau berdakwah kepada Allah alfa sanatin illa khamsina ama. Beliau berdakwah kepada Allah Eh, seribu kurang lima puluh tahun, yaitu sembilan ratus lima puluh tahun. Alhamdulillah, luar biasa. Anda sudah berapa tahun dakwah? Ya, kemudian berikutnya Ya, Fadol. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati, yang dirahmati Allah. Apakah ada salat tahajud setelah tarawih dan witir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sering diterangkan ya. Uh, amin atas doanya. Semoga Anda juga mendapatkan kebaikan doa Anda. Bahwasanya orang setelah salat tarawih, setelah salat witir, itu masih diperbolehkan sholat lagi. Nanti tidak apa-apa, di rumah tidak apa-apa sholat. Yang penting jangan witir lagi. Tidak boleh dua kali witir dalam satu malam. Bahkan Rasulullah SAW setelah sholat witir, beliau sholat lagi dua rakaat sambil duduk. Dan itu sudah sering uh, kami menyinggungnya. Mudah-mudahan Anda memahaminya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi bentar, wabarakatuh. Bentar, bentar ya. Ini soalnya SMS-nya campur semuanya. Ya, Fadol. Assalamualaikum Ustaz ya, yang dirahmati Allah Apakah melakukan ritual Minta bantuan Nyiroro Kidul uh, Atau selamatan ayam tertentu Apa itu syirik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doa-doanya Semoga kebaikan doa anda juga terlimpahkan kepada anda Dan kita semuanya Ya itu adalah termasuk syirik Bahkan itu adalah syirik akbar Yang menjadikan seseorang keluar dari Islam yang menjadikan seseorang Islamnya batal, minta bantuan ni Roro Kidul atau selamatan ayam tertentu. Ya, itu adalah syirik akbar, syirik besar yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Tinggalkan kalau Anda kepingin selamat. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayam itu disembelih lalu dimakan, dibuat ayam goreng boleh, dibuat ayam bakar juga boleh, itu dimakan enak. Jangan dipersembahkan untuk Roro Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum Ustaz yang dimuliakan Allah. Saya seorang istri yang sudah memiliki rumah sendiri. Setiap kali saya jenguk orang tua, selalu saja nggak benar. Saya berusaha diam apakah itu termasuk ukukul. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan anda dan memuliakan kita semuanya. Jadi beliau ini seorang istri ya, sudah rumah sendiri. Setiap kali menjenguk orang tua selalu saja enggak benar. Lalu dia berusaha diam. Apa kata Mas ukukul? Ya begini saja. Kalau Anda menjenguk orang tua Anda selalu enggak benar. Maksudnya bagaimana enggak benar ini ya? Yang penting pokoknya Anda tetap nyambung silaturahmi dengan orang tua Anda. Sambung silaturahmi. Seandainya orang tua Anda selalu nyalahkan Anda, ya sabar. Memang itulah kadang Orang tua kadang begitu, apalagi sudah lanjut usia, Anda sabar, jangan ngelawan. Yang penting Anda nyambung. Mereka mutus, Anda tetap nyambung. Mereka kasar, Anda tetap lembut. Mereka bersikap bodoh, Anda tetap baik, Anda tetap pinter. Jadi begitu. Jangan ngelawan orang tua. Percuma ngelawan orang tua, nanti akhirnya ya kita yang disalahkan oleh agama. Jadi lebih baik ngalah aja, ngalah aja, sabar aja, sambil diupayakan jalan-jalan keluar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, apa puasa saya bisa uh, apa saya uh, apa puasa saya bisa? Kemarin datang bulan terus tadi pagi sebelum subuh tahu kalau sudah suci terus saya sahur dan setelah subuh baru mandi besar. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak apa-apa ya. Jadi tidak apa-apa. Anda kemarin datang bulan, sebelum subuh sudah suci. Ya, lalu sahur, kemudian mandinya setelah adzan subuh itu tidak apa-apa. Itu boleh ya, tidak apa-apa. Sebagaimana hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yusbihu junuban min ahlihi. Beliau kadang pagi hari dalam keadaan uh, junub karena hubungan suami istri dan malam itu beliau sahur, kemudian hari itu beliau Hari itu beliau puasa. Jadi mandinya setelah adzan subuh itu tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa orang yang mandi besarnya setelah adzan subuh, baik mandi besar karena bersih dari haid ataukah dari dari apa namanya junub hubungan suami istri, tidak apa-apa, sahurnya sah, puasanya sah. Ya, pantol. Saya kira ini yang terakhir aja ya, karena ini SMS-nya ada kerusakan. Jadi mungkin ini yang terakhir dan insya Allah nanti diperbaiki lagi. Satu pantul silakan. Assalamualaikum. Ustaz saya mau tanya apakah apabila di rumah kita dipasang benda-benda seperti keris, pusaka, jimat dan lain-lain, apakah itu termasuk syirik? Sukron dari Bapak Kalam di Paris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, itu adalah termasuk syirik. Jadi memakai jimat seperti keris, ya, jimat keris pusaka dan lain-lainnya itu adalah termasuk syirik. Dan itu harus dihindari, harus dibersihkan sekarang juga. Jangan nunggu besok, sekarang bersihkan. Karena boleh jadi nanti malam Anda mati. Kalau nanti malam Anda mati, Anda mati dalam keadaan kesyirikan, ada kesyirikan. Dan tidak akan untung selama-lamanya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabat memakai gelang dari kuningan. Halakoh min sufrin. Lalu beliau bertanya, Mahadihi apa-apaan kamu ini? Buat apa itu? Qala minal wahina untuk nangkal penyakit ya Rasulullah, untuk mengobati penyakit. Istilahnya ya jimat. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lau mutta wahya alaik maaflah ta'abadan. Ayo lepas. Kamu lepas sekarang juga. Karena itu tidak menambahmu kecuali hina. Kalau kamu mati dan kamu masih punya jimat itu, kamu tidak akan untung selama-lamanya. Karena kamu mati masih ada kesyirikan dan kamu tidak akan masuk surga. Allahu akbar. Ya, ya mungkin itu dulu jawabannya dan saya mohon beri-beri pemaaf kalau banyak SMS belum terjawab karena ini ada kerusakan dari dari eh, apa namanya sambungan antara handphone ke komputer sehingga kurang connect. Mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah besok dilanjutkan lagi. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Wa sallim tasliman kathira Rabbana zalamna anfusana Wa illam lam lana wa tarhamna Lanakunanna minal khasirin Ya Allah Puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad Dan keluarga Nabi Muhammad Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma inna na'udzubika min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa fitnatil qabri wa 'adzabil qabr wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari fitnah api neraka, dari azab api neraka, dari fitnah kubur, dari azab kubur, dan dari keburukan fitnah kekayaan, dan dari keburukan fitnah kemelaratan. Allahumma inna na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kejahatan fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد ونقي قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطاياي كما وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب Ya Allah bersihkan hati-hati kami dengan air salju dengan air dingin Ya Allah Bersihkan hati kami dari segala kesalahan, sebagaimana engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran-kotorannya. Ya Allah, jauhkan antara kami dan antara kesalahan-kesalahan kami, sebagaimana engkau menjauhkan jarak antara barat dan timur. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada bencana yang menimpa kami, daripada kecelakaan yang terjadi, dari takdir-takdir yang buruk, dan daripada kami dicela, kami dicaci maki oleh musuh-musuh kami. Ya Allah, yang kami minta kepadamu adalah husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. ونعوذ min من سخطك nar, Ya Allah kami mohon kepadamu ridhamu dan syurgamu dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu Allahumma rzuqna ladzatan nadar ila wajhikal karim warzuqna ridhakal ladzi la tasfatu ba'dahu abada Ya Allah berilah kami rezeki berupa memandang wajahmu di syurga nanti ya Allah wajahmu yang maha mulia. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa keridoanmu. Engkau ridho kepada kami dan engkau tidak pernah murka kepada kami selama-lamanya. Ya muqallibal kulub, tabbit kulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Allahumma rizukna tabat wal istiqamah. Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa keteguhan dan istiqamah. Ya Allah, wafatkan kami dalam Islam dan sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina an nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi.